Pengasuh Yayasan Al-Mubarak Munawir beserta para pengurus dan majelis asatid yang saya takzimi, yang saya hormati. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang sama-sama kita hormati kita cintai dan kita banggakan Bapak Dr. Andes Sahri Mulyo SE Bupati Tulungagung yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan bimbingan bimbingan hidayah dari Allah agar benar-benar bisa menjalankan amanah diberikan kekuatan Allah agar bisa mempertanggungjawabkan amanah sehingga mampu membawa agung ini menjadi kabupaten yang nasionalis religius ke arah adil makmur adil dalam kemakmuran makmur dalam keadilan dalam bingkai firman Allah baldatun tayyibatun warabbun ghafur amin Allahumma amin Semoga bupati didongakno rakyat sakmene akeh dipimpin kiai wani nambahi pira. Alhamdulillah saya merasa bangga beliau Pak Bupati Samangkin rajin rawuh datang pengajian. Mudah-mudahan dengan kerawuhan Pak Bupati di setiap event pengajian agama Islam di Tulungagung semakin syiar ahlu sunnah wal jamaah semakin istiqomah faham-faham sing orang genah yang di luar ahlu sunnah wal jamaah yang rata-rata tidak menerima Pancasila dan tidak mengakui NKRI mudah-mudahan tidak bisa masuk di wilayah Tulungagung orang patek semangat Bapak Wakil Bupati bersama para pejabat dan forum pimpinan daerah Kabupaten Tulungagung yang berkenan hadir malam hari ini yang saya hormati Bapak Camat bersama Forpimka, Bapak Kapolsek dan para anggota yang hadir, Bapak Andan Ramel dan anggota yang hadir yang saya hormati, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, ketua dan anggota lembaga-lembaga desa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, rekan-rekan panitia, konco-konco santri, bapak-bapak, ibu-ibu, dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang sangat kula hormati, kula tersenani rahimakumullah. Keberadaan Yayasan Al Mubarak Munawir ini Al Barokah Munawir ini mudah-mudahan setelah diresmikan oleh Pak Bupati mampu memberikan maslahah manfaah untuk umat untuk masyarakat fitdini wad dunya wal akhirah harapan dari seluruh pendiri yayasan seluruh pengurus seluruh muassis dan masyarakat Tentu saja yayasan ini sebagai lembaga pendidikan mampu mencetak karakter-karakter yang solih dan solihah.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 Yang dukung solawatan bukan yang dukung ngujang. Allahumma salli ala Muhammad. Menjadikan manusia-manusia yang sebenar-benarnya manusia. Saya akan mempertegas keterangan yang mungkin sebagian jamaah beberapa waktu lalu pernah mengikutinya bahwa menurut Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah kenal nama badan Eh mbah ra nyaut. Kenal Imam Ghazali? Nek Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting radhiyallahu anha. Kenal? Padahal Kanjeng Nabi yang dawuh pripun? Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah. Besok di hari kiamat orang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintai, siapa yang disenangi lek penjenengan seneng kalih para ulama besok doa akhirat dikumpul dikumpulno karo para ulama lek seneng ambek kancing nabi sok doa akhirat dikumpul dikumpulno ambek kancing nabi ora pate amin to jenengan seneng para aulia besok di akhirat dikumpulkan dengan para aulia lek jenengan seneng ambek maha manga sok kumpulanmu ya kuwi Nanti awat-awat gak roh. dan Imam Ghazali rahimahullah mengklasifikasikan manusia menjadi enam tingkatan. Sama-sama kita uraikan secara singkat karena waktunya terbatas. Lo sampean arep nokene setahun, Yo ya terbatas ke arah pindah kok <clears throat> satu demi satu mulai dari nomor satu dua tiga empat lima enam kira-kira nanti saya ngomong ini termasuk kelompok nomor biro. terus Pak Bupati termasuk kelompok nomor biro. Pak Camat nomor biro. terus Pak Lurah nomor biro. terus jamaah kebab ini termasuk kelompok nomor biro. C kemenyek saya ulang dulu. Tingkat yang pertama, manusia istimewa. Siapa manusia istimewa? Manusia yang seluruh kehidupannya diabdikan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah terlewat sedetik pun tanpa mengabdi kepada Allah. <clears throat> Sidik-sidik oh, gak duwe keliru, gak tahu salah sedikit pun gak punya dosa seluruh kehidupannya diabdikan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau beribadah tidak kepingin masuk syurga, tidak karena takut neraka. Ibadah yang dilakukan tidak mengharapkan pahala, juga tidak takut mendapatkan dosa. Tapi semata-mata saking syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, saking cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau sholat malam sampai kedua kakinya bengkak sikile nganti abuh tahajud witir qiyamul lail menjadi wajib atasnya pokoknya ora tau nesu dimusuhi kaya apa karo wong luar biasa bukan hanya sabar bukan hanya mampu menahan diri bukan hanya mampu mengendalikan diri tapi yang berbuat jelek malah didoakan malah diapii terus Filosofinya seperti pohon mangga, dilempar pakai batu, balesnya pakai mangga. Lek sampeyan diantem gedang goreng, bales ya alok. Gedang goreng kaya watu ini dikekno wong. Mulane ya dikekno wong mergo gak enak, cara enak paling ya dimplok dewe Manusia istimewa. Jaminan surga tertinggi. Punya sifat maksum, dijaga dari dosa. Wama yantiqu anil hawa in hiya illa wahyu yuha. Seluruh ucapannya, seluruh perbuatannya berdasarkan wahyu sangking Gusti Allah. Ini manusia-manusia istimewa, dialah junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawahnya para nabi, para rasul. Ini nomor satu manusia is istimewa. Yang kedua, ada kelompok manusia luar biasa. Ya manusia, ya makan, ya minum, ya tidur, ya pernah marah, ya pernah seneng, ya pernah kesel, ya merasa capek. <clears throat> ya manusia, tapi ora podo karo wong agung. alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Manusia luar biasa ini orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Iki aja salah paham. Engkau nembok maksud ngadeg la ilaha illallah terus lungguh la ilaha illallah mering la ilaha illallah ngadeg neh la ilaha illallah lungguh neh la ilaha illallah bu la ilaha illallah bukan seperti itu artinya seluruh kehidupannya disambungkan datang Gusti nopo mawon sing dilakoni pokoknya e diyakini kuwabe diatur dening Gusti seluruh kehidupannya disadari bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa pokoknya e manusia luar biasa ini mempunyai karomah mempunyai maziah mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia yang lainnya. Karena apa? Karena ahli zikir, karena sudah menyatu dengan Allah. Eh, mbah gak dikatekno kok. Bukan zatnya, tapi irodahnya, tapi kehendaknya dituntun. <clears throat> iso keliru, iso salah. Tapi begitu sadar kekeliruannya, begitu sadar kesalahannya langsung ditindaklanjuti dengan ibadah, ibadah dan ibadah, toat toat dan toat api, api, api dan api. Sehingga kekeliruan sing ming siti langsung kebusak Ini juga jaminan surga untuknya. Ini tingkatannya para aulia illah, tingkatan para wali kecuali wali murid. Termasuk wali kelas. Punya keistimewaan wingi itu Pak ngaji hall ten sari sebagian kula aturaken kados Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al Jilani qaddasallahu sirrahul aziz. Ini subhanallah mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Ditamoni karo wong lanang, sadurunge tekan daleme Syekh Abdul Qadir Jilani niku nglirik wong wedok ayu atine ser ser ser ser ser ngono. Begitu sampai tekan dalamnya Syekh Abdul Qadir Jilani, dok dok dok Assalamualaikum, dibuka nolawangi, langsung dibentak, diusir. Balik, mulai. atus jinabat lo ngaplo plongo Apa salahku? Kok dikongkan atus jinabat? Padahal aku yuk gak berkong ujang, ngujang. gak bar ngonoan, tapi kok disuruh mandi jinabat. Yang nyuruh si Abdul Qadir Jilani, tidak berani bantah, pulang dia. Mandi jinabat, kemudian balik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayo ya, ya, guys, longgo, melebu, masuk, duduk. Dia penasaran, kemudian tanya, ya Syekh, apa salah saya? Kenapa tadi waktu saya namu yang pertama, kok saya diusir, disuruh pulang, suruh mandi jinabat. Padahal saya nggak habis berngonoan. Lah umumnya wong Kan mantu jinapan niku labar nek mboten ngipi ya melakukan ngonoan to. Wong kula mboten ngoten no dikongkon adus jinabat. Apa? Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, tadi kamu sebelum sampai rumahku ketemu perempuan cantik, kamu ngelirik hatimu ser-ser. Iku wis dihukumi zina, zinane meripat, Lagi kok umpama dipraktek nono kene, Kapan kita wong itu ayu ser-ser adus, kita wong itu ayu ser-ser adus, entek banyune ra cukup munggo adus. Lagi Pak Bupati tok ngentekno pirang sedeng, Urung Pak Kapolsek, urung Pak Camat, urung sing kroco-kroco ini iki. Urung sing ngomong dhewe iki. Halo. Halo. Nah, karena apa? Karena ahli zikir. Jadi sakit yang zuru binurillah melihat dengan cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala punya banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh lumrai menungso-menungso liane karena sangat banyak berzikir, sangat banyak berzikir, sangat banyak berzikir. Nah penjenengan yo rondo iso, rondo kecipratan. Kulinakanlah. Kulinakanlah. Apa ya? Iya. Iya iya nek malam Jumat kok sunah rasul eh, cah cilik kok nyaut sunah rasul <clears throat> pripun Pak Bupati ngono-ngono kok ngene iki modele ya minimal lah malam Jumat itu pokoknya mulai habis maghrib sampai Jumat pendak maghrib itu samban usahakan moco surat yasin siapa yang membaca surat yasin pada malam Jum'ah atau pada hari Jum'ah akan diberi nur oleh Allah diberi cahaya ke dalam hatinya yang menyinari kehidupannya akhirnya mekan padang biar oh no biar padang orang terus itu sinar itu bertahan menyinari kehidupannya sampai Jumat depan Duina Jumat moco maneh tambah padang mana sinare biar diberi sinar oleh Allah di dalam hatinya menyinari kehidupannya sampai eh, sampai Jumat mana sampean Jumat mana kok mau surat Yasin mana diberi cahaya oleh Allah menyinari kehidupan sampean biar padang sampai dino Jumat mana pendak Jumat kok sampean gak mau sinare mati pet peteng Terus dina Jumate sampean kok maca maneh padang murup maneh biar dina Jum sampai Jumat berikutnya. Jumat berikutnya sampean kok maca maneh padang maneh murup biar dina Jumate maneh sampean kok maca mati pet Nah nek sampean pengen biar pet ya modele maca gak maca maca gak maca maca gak maca. Dadi raimu ku ya biar pet biar pet biar pet biar pet ngono. Nek para kiai, para alim iku maca terus, mangkane wajahnya bersinar terus. Contone Loh, lek sing gak tau maca, ya peteng terus. Modele ya butek-butek ngene iki modele. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, manfaatnya apa to? Sinar iku manfaatnya apa? Tak gambaran. Umpama pas pengajian iki ya. Terus lampu mati, Boyar arep mulih dhewe-dhewe. kiro kiro sing kepenak wong sing gowo cahaya apa ya jenenge ya? Baterai apa? center Ya center Kowe kok sentolop nek ngomong. Kuwi bahasan ndi kuwi sentolop Bener nek wong gunung. Ayo kiro kiro tepak mari pengajian mantun pengajian iki lampune mati enak ndi sing wangsul keng mriki beto sentolop jadi lambene cah kuwi enak sing beto sentolop napa sing gak duwe sentolop karo sing duwe sentolop enak pundi sing duwe senter karo sing gak duwe senter enak ndi Enak sing duwe senter. Lek duwe senter kan punya sinar, punya cahaya. Isok milih dalan, senter Padang. Wah, iki ana juglangan, coloti. Wah, iki ana paku, lewati. Wah, iki ana beling, lewati. Aduh, ini ada carang. Ya carang. Iso coloti. Wah, iki ana watu empuk. Teletong iki lho. Iki kan watu empuk to. Salati <coughs> ketok Endi sing nyelametno, endi sing mencelakakan, ketok. Soale apa? Ana sinare. Lek sing gak duwe senter, dlumukan. Kok nubruk-nubruk penak. Lah nek kowe nubruke nubruk sapi ayo. Nubruk asu. Ora ana sinare. Iki ana joglangan, kowe ra sikilmu mlebu glodak, sikilmu kesleo. Iki ana beling, ora ketok, mbok ideki nyot, gobras getih iso tetanus. Iki ana ireng-ireng, mbok anggap ketu, mbok cemek nyek, ternyata watu empuk. Soale apa? Soale peteng gak ana lampune. Nuwun sewu, bahkan bahkan yang mengikuti sinar padang mboten namung jenengan tok ada orang lain yang tidak bawa senter bisa mengetutkan. Embo, eh, gue meneng le aku nggak keliru kabeh mbok senggai wae. Orang-orang yang tidak punya lampu ini bisa mengetutkan lampu sampean. Mergo sampeyan punya sinar, akhirnya sampeyan jalannya enak, bisa membedakan ini yang api, ini yang elek, ini yang menyelamatkan, ini yang mencelakakan. Akhirnya banyak orang yang mengikuti jenengan. Ini para ulama, para kiai, mereka punya sinar ilahiyah, punya lampu yang terang benderang sehingga diikuti oleh para jamaah yang lain. melu koyok para wali, melu sinare iki. Lah kula panjenengani potongane kan tek guthek. Potongane teng peteng budak-budak melane ayo manut para ulama manut para kiai engko ulama kiai gandul para wali para wali gandul nang terus dukure dukure dukure gandul kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi Eh, lek gandul wong mulya katut mul gandul para wali iso katut oleh kemuliaane para wali. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak kayak contoh. misalnya misale kula kula mawon diundang kalih Pak Bupati tendaleme Pak Bupati terus tengah perjalanan kowe petok aku terus halo bro aku mau kono ngono kan boloplek to halo bro apa nanti bro ah aku arep nang daleme Pak Bupati melu bro tak cangking wong aku kiai gaul Akhirnya bocah sing jembure sih kita cangking. <laughs> ayo ayo ayo. nonut derek numpak mobil kulo tapi yo tak deket nomburi. Yo nengarap yo kenaan yo. Akhirnya numpak ten mobil kulo sebelah mburi. Begitu kulo bade masuk ten dalamnya Pak Bupati di depan banyak polisi yang jaga rumahnya Pak Bupati. Karena saya tamunya Pak Bupati, mobil saya datang, polisi hormat. Nah, iki bocah sing jembure sih katut dihormati borah. Katut dihormati apa Kato Katut. Soalnya aku dihormati kalau Pak polisi ngene, bocah iki senajan jemburis. Mergo melok melebu nang mobilku, katut dihormati karo polisi. Akhirnya mbak wendol ndase. Wah, polisi lo hormat sampe aku. Iso cerita maneh, deh. Ma aku dihormati polisi. Begitu saya sampai di rumah Pak Bupati karena ada acara, beliau kan jaluk dongo Muga-muga sampeyan iso kepilih meneh. Lho kan ngono to. Wis tak dongani wis Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi. Pokoke tak dongani. Selesai acara berdoa bareng Pak Bupati keluarga dan <clears throat> jamaah nah, rampung terus ada acara jamuan. Aku dimasukkan di ruang jamuannya Pak Bupati. Saya duduk di kursi kehormatan. Akhirnya Kan bocah sing jembur sih ya dikek goleki to. Eh, sing derek Pak yaindi ndi? Sing derekno Pak Yai ndi? padahal iki ndepipis napa jokan. Ambek kukur-kukur. Digoleki soalnya wong ya Pak Bupati, akhirnya melu lungguh no kursi kehormatan. Mari ngono disuguhi mangan. Aku mangan, bocah jembur sih katut melok mangan apa ora? Ya malah akeh kono mangane mbek aku. Yo ya katut tiga imangan Soale saya dikasih makan, dia ikut saya, Sa dia juga ikut mangan malah mangane akeh kono. Jadi ngapunten ini iku sekedar gambaran saja. Manut wong sing mulya, aku bukan berarti kok aku ngaku mulya ora. Sing mulya ya bupati kuwi wong Sahri mulya. Loh, mergo aku rawuh nggone Pak Sahri mulya. Akhirnya aku dimulyakno, bocahku ya katut mulya. Mergo nang daleme Pak Mulya. Ngono lho. Lho dikeki mangane tambah mangane akeh kono kok ambek aku. Saiki tak kei contoh maneh. Hei, eh, hui. Iki gambaran bahwa jenengan nek purun manut <clears throat> wong mulya katut mulya. Misalnya yo ana kiai arep budal ceramah, wis dudu aku iki kok aku terus wonten kiai arep budal ceramah supire tepak mencret E udunen lha supir loro lo si sijine mencret sijine udunen wes gak iso jejak padahal jadwalnya wes mendesak akhirnya ngok santri liane ndak ono sing iso nyupir akhirnya utusan karo santrine eh saya tolong kae tonggo kayak ono sing iso nyupir kae supir len kayak kae eh tepak neng omah Para nono Pak Yai Jaluk tulung, Jaluk ngeterke budal pengajian. Akhirnya santrine moro, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ana apa? Kula diutus kali Pak Yai nyuwun tulung ken nyupirin jenengan niki wonten jadwal pengajian. Supire kale sing setunggal mencret, setunggal udunen. Iki sing supir len iki gayane jual mahal. Waduh gak iso, aku sekadung kadung nih. ya. E piye ki kok sore ki aku charteran akhirnya terus ya setengah meksa sama tulung kok sama tulung charterane sama gendek nawong. soalnya iki penting iki jamaah sak pirang-pirang engko le Pak Yai gak iso budal yo ya mesake jamaah gak iki urusane ngaji tolonglah lho terus piye ngene iki charteranku eh charteranmu sampean gendek nawong liya dipaksa dipaksa dipaksa dipaksa akhirnya yo ya setengah wedi ambek kiai barang ngono akhirnya dia gelem ringkes cerita budal nyupiri Iki wis raine ngelumpuk cangkem irung bathuk dadi siji. Nyabrut wong geleme mergo terpaksa. Apa ora gelem ya sungkan ambek kiai, padahal dekne wis duwe cakepan charteran jelas untuk duwite. Lah nek melok kiai urung karwan nek dikeki duit. Pikirane dheke kan ngono. Ngono oh, digasak barokah ae ngono. Tapi dene ya piye wong sing ngongkon kiai, akhire manut, nyupiri karo nyaprut betutut, dijak ngendikan, dijak ngomong karo kiai nek jawab ya mek sak witi sate. Nggih. Lah kowe piye? Ya, mboten. Nggih. Mboten. Nggih. Mboten. Ngono ae, nyaprut betutut, Begitu sampai ke lokasi pengajian, habis acara, dhek lho dijak mangan lho gak gelem. Soalnya wis jajan nduk Kan nyaprut metutut. Ring cerita mulai kiai lek mulai pengajian kan biasanya digawani berkat. Ya mbuh nek kene iki eneng Kan biasane ono. lagi iki akhirnya kiai niku kalih panitia dibetani berkat loro digawani besek loro sing siji gedhe sing siji cilik begitu sampai dalam, modon berkate digawa modon kiyaine mbaten wah iki berkate loro sing siji gedhe sing siji cilik. Ya wis, sing gedhe iki tak kekno bunyai, sing cilik ben digo mulih supir, ben dipangan ambek bojone ambek anake. Diomongi supire, "Eh Pak supir, matur suwun sampean gelem ngeterke aku pengajian, aku matur suwun ya sepurane lek ngrepoti waktu sampean. Lah iki ana berkat iki gawa mulih sampean pangan ambek bojo sampean ambek anak sampean. Lah sing gedhe iki jarno dipangan bunyai ambek santri-santri. Nggih Yai, matur suwun. Mulih. Yai istirahat bareng isu isu, bunyai nyapu ambek buka bese. Bunyai gremeng, ya ini le punya Bunyai gremeng, ayo panitia lu karepe piye? Ngekeki berkat tok sego-sego Yai krungu. Mikir yaine, lah kok sego-sego tok. Lah berarti sing besek cilik tak kekno super kui iwak-iwak tok. Akhire kiai yo tangi metuki bunyaine. Ana apa to, Mah? Kok gremeng ae ana apa? Nggak iki panitia e orang genah. Wong tekate ngekeki berkat kok semene gedene besek kok sego-sego tok. Ya iki asline yo guyu tapi dimpet. Dimpet tapi di om eh yo menawa panitiane khilaf to. Jenenge panitia kadang-kadang lali. Padahal batine kiai, berarti sing besek cilik digawa supir kuwi iwak-iwak tok. wes bareng ngono kira-kira jam loro mantun duhur, supir sing wingi dikongkon ngeterno kiai nyaprut jual mahal rumangsa kepeksa. Kuwi jam loro wis sowan nang daleme kiai. Nggih, mangke lek enten pengajian mele, kula sing nyupiri nggih. <laughs> Jarine kiai, raimu wong kue untuk iwak-iwak tok ngono. Kene me oleh sego-sego tok. lu niki le <laughs> Barokah iki coba mbok anggap pengalaman pribadi lo ya. nderek ke kiai. Iso oleh iwak-iwak tok. Mangkane pun jenengan mantep nggih nderek para kiai, nggih. hui Derek para ulama, nggih. Ahlu sunnah wal Ahlu sunnah wal lekno kene N N singkatane Nahdlatul Ulama u Nahdlatul Ulama niku u nunut ulama. Soalnya potongannya kula sama ki gak nunut ora tekan gon Nunut ulama. Oh, lah, lek wis bener oleh nunut ulama, duwe tugas termasuk Yayasan Al Barokah Munawir ini punya tugas NU. Nuntun umat. Halo. Eh rapati nyaut modelmu iki. Saman metu wicil ini ngono to gak? Duwe tugas NU nuntun nuntun umat lah terus Yayasan Al Barokah Munawir termasuk lembaga NU yang nuntun umat. Namanya nuntun umat iku yo ya butuh biaya. Mulane yo kaget lek terus ono istilah NU narik urunan. Mulane lek enten pengajian, enten yayasan, kok jenengan ditarik urunan, ya aja nyaprut, ya aja betutut, soale NU narik urunan itu juga bagian dari tugas NU. Eh ternyata NU rame nuntun umat sing urip tok, ya nuntun umat sing wis mati. Buktine NU nalken uang, nah lili uang. Ate gak iso wong kiai cek soalnya sing gelem nalkin, sing gelem tahlil nggih mek hmm, menunggu saiki tahlil ya agak sing ngelokke, sing sirek, sing bid'ah, sing ora tekan. Apa wis mati urusane dhewe-dhewe, nyapa kok nganggo ditahlili barang, ora tekan, ora tekan. sama aja kalah wong ya hai kok. Tekan, sing ngono ae. Tekan. Dalile apa nek tekan? Nek dalil aku gak roh. Dalil takono Pak Yai. pokoknya tekan. Tapi aku duwe bukti. Ngono. Oh, Nek dalil takono Pak Yai, tapi aku duwe bukti. Buktine apa? Nah, buktine ora tau dibalekno. Lha umpama ora tekan gak ya dibalekno wong malaikat e jujur-jujur. Malaikat e ora ono sing korupsi tahlil. Malaikat e jujur kok nek ora tekan gak ya dibalekno. Nyatane ora tau dibalekno berarti ya tekan. Kowe nek ora percaya mati yo ya engko tak tahlili. Halo. Eh, insya Allah kula jenengan ngeten niki nggih dalam rangka nyadong barokahe para ulama, nggih. Nyadong barokai poro ulama, nyadong barokai poro wali. Lho apa para wali, poro ulama ku barokai, Oh jelas, barokahi pun ucapan nggih barokai, Hui. Hui. Astane barokai, dongane barokai, bahkan pandangan matanya saja barokahi. Saestu niku. Hui. Woi. Ngono kadang saya ana sing takon, "Lah ya mosok wis mati ngono kae diparani kuburane apa yang barokai? Sing mati sapa?" Sing mati sapa? Urip kok mati pripun? Urip cuma alami sing beda, kehidupan itu macam-macam. Inna ansha'nakum nash'atan katsirah kami Allah memberikan kehidupan kepada kalian dengan kehidupan yang sangat banyak. Tiga kehidupan sing wake karo Gusti Allah. Ana kehidupan azali, ana kehidupan roh, ana kehidupan rahim, ana kehidupan donya, ana kehidupan barzah. Embuh. Eh, ana kehidupan akhirat. Lah tiyang tenggene alam kubur niku hayatan barzakhiyatan kehidupan alam barzah. Dalile takokno kiai. Buktine aku duwe. Wis ya, ngono ae. Halo. Apa buktine? Kanjeng Nabi Dawo, tiang ten alam kubur niku innamal kubru. raudhatun min riadil jinan au hufratun min hufarin niran uang no alam kubur niku ono kalane no taman suarga. ono kalane no. jurang neraka Allahumma sholli Muhammad tiang ten alam kubur niku ana kalane ngrasakno nikmat swarga ana kalane ngrasakno siksa neraka berarti iso ngrasakno lah nek iso ngrasakno niku mati napa urip ora patek nyau to ayu-ayu oon iso ngrasake niku urip napa mati mati napa urip urip wong iso ngrasake kok nek mati ora obah nek obah medeni nek urip golek oh motor duiten ya. kena apa kok gak golek oh ilmu saking aneh ngeten loh. <clears throat> Kulon jenengan niku mboten ngertos kehidupan ten alam barzah tapi orang-orang yang berada di alam barzah ngertos kehidupan kita Allahumma sholli ala Muhammad Sama tak kayak gambaran yo cek paham kehidupan niku rak macam-macam Ono kehidupan alam rahim di kehidupan alam rahim bayi sing no kandungan Orang ngerti bapak eh orang ngerti ibu eh orang ngerti wong tuane. Semua uga ibu eh wong tuane ki, yo ya orang ngerti anak anake. Karena terpisah, betul? Betul? Anak boten ngertos wong tuane, wong tua boten ngertos anak anake. Niki kehidupan alam rahim. Terus kehidupan alam podo ngerti ne. bapak yang ngerti anak anake, ibu ngerti anak anake, anak yang ngerti bapak ibu eh Hui lemang ke pindah ten kehidupan alam barzah. Niki sing no alam donya orang ngerti sing no alam barzah, tapi sing no alam barzah ngerti sing ten alam donya. Demi Allah, keluarga penjenengan yang sekarang sudah berada di alam barzah tahu bahwa penjenengan saat ini nembe ngaji rela meninggalkan jodha akbar demi untuk ketemu dengan jodha Anwar. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho apa ngono ku ya ana contone dalile takono yai. Buktine aku duwe. Apa buktine? Eh, sama nek tepak nonton TV ana siaran berita. Sampean ngertos sing maca berita ten TV niku napa mboten? Woi. Sampean ketok sing maca berita ten TV niku napa mboten? Berarti sampean ngerti, tapi sing maca berita TV niku ngerti sampean apa mboten? Lah iya kuwi lah ya dalil. Sampean ngerti sing maca berita TV, tapi sing maca berita TV lak gak ngerti sampean. Terus ono sing padha ngertine, contone aku dengan kamu. Aku ngerti kamu, kamu juga ngerti aku. Kan ini kita sama-sama ngerti. Iki padha ngertine. Lah, terus sing padha ora ngertine, ibarat no alam rahim mau anak gak ngerti wong tuane, wong tua gak ngerti anake, ngeradio. Sampeyan ngrungokno radio. Penyiare radio ora ngerti sampean, sampean yo ora ngerti penyiare radio. Mulane nek ngaji aja mek teko radio. Woi, soalnya zaman gak eruh wonge, sing ngaji ku ilmune piye, akhlake piye, ibadahe piye. Kowe mek krungu suarane tok ora roh rupane. Suara tanpa rupa iku jenenge entut. Lek suara tanpa rupa jenenge sing banter, suara tanpa rupa jenenge Lah nek mm, belajarmu teko entut, ilmumu ya dadi ilmu. Apakah ilmu entut itu? dalam dunia perentutan nah ilmu entut itu ya ilmu sing dadekno fitnah non dindi dadi fitnah kaya oh, ngene iki kok ana sing entut hmm. bel bel selengut selengut selendep selendep pasti setelah itu muncul fitnah saling tuduh saling ngadani saman ya sing ngentut ambune teh saman kaya ngene iki hmm, hmm, ambune sing dituduh enggak entutku kurangin ngene kok entutku ki khusus ambune Ora paling yo pinggirmu kuwi. nah sing dilokno mangkel nesu. Sapa sing diarani aku? Ngenyeke. Entutku tambah mengandung vitamin kok. Akhirnya saling tuduh, saling fitnah yang terjadi kemudian tutwuri handayani sing ngentut mburi ngarep sing diarani. Lah ngono iku. Lah saiki lak gara-gara ngono iku to. oi oi gara-gara macam-macam ngene iki saiki yang tahlil bid'ah, haram, syirik, macam-macam biyen ket biyen wis diajarno karo penyebar agama di Nusantara ini ya apik ya ora ana apa-apa saiki diarani sing haram sing syirik sing bid'ah dadi fitnah di tengah-tengah masyarakat wis apik-apik rukun akhirnya terpecah belah sakno Pak polisi kuwi bingung polisi ngurusi ngono-ngono ku barang bingung ngono lho hoi kadang-kadang kita sesama umat Islam sendiri gegeran kita diadu domba tapi kita nggak sadar. Yang luar sana tepuk tangan. Dore, wong Islam tukaran sak balane, tukaran sak kancane. Sama tahu kurung ana wong Islam gegeran karo liane Islam lagi ana. Gegerane lak padha karo Islame nggih napa mboten? Gegerane mesti karo padha Islame. Ya Allah, ya Allah. Kalau niku nanti pak pireng berita langsung aliran ngene, aliran ngene, nangis asline. Cuma ya Arab nangis ya isin aku. Subhanallah. Mbok Pak Bupati, mbok. Sama aja ngono to gare aku sok dijak kampanye karo kuwi Mesti dhek mikir wah iki jamake wakeh ngono mesti. Nek nah, aku ya karek gampang to wani pira ngono to. Allahumma salli ala Muhammad. Masya Allah. Dulur-dulurku sing ru sing rukun. Pon pon pon. Nah sakniki niku ku atas yang model ngoten-ngoten niku jenengan mboten usah kenggo. Ngono sing kayak nyapa kuwi wong oh dikiran ambek gobek-gobek. Karena dilokno la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngono ku ya kober ana sing takon. Ya tak jawab. Lah wong sing gobek kono kok kowe geger. Wong gobek karepe dhewe kok mbok gegeri. Lah apa kok geger perkara pergobekan? Ndak usah ribut masalah pergobekan. Wong sing gobek kono kok kowe sing geger. Emang masalah buat lo. Lo. Halo. Mboten napa-napa. Yo gak apa-apa. Oh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah. Nah, masih zaman la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya ora apa-apa. Sing gak oleh, kuwi nek sampean dikir karo jotosan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Astagfirullah, halim. Lah gak oleh. Ngono ku sik ana sing nyapa kok katik gobek-gobek saking nikmate ngrasakno ladzate zikir, saking nikmate nyambung karo Gusti Allah ngantek gobek-gobek. Wonge gak seneng ya ngene-ngene, saweneng ya ngene-ngene. Ngene apa mboten? Ya mbo lek wong kene nek tepak seneng sing obah bokonge ya gak aku. Wong nek gak seneng mesti Oh. Hmm, tapi lah saking senenge, ya Allah. Lah ya to. Nek gak seneng lah ngono to, masya Allah. Mesti gobek-gobek. Lek seneng, ya Saking senenge, saking nikmate. Kula kayak contoh ya. Kula disuguhi kopi karo panitia. Iki ora dikongkon gawe cewek, tapi dikongkon ngombe. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat, saking nikmate kula alhamdulillah. Lho, wong dikeri yang ngono saking nikmate sampe ngene. Ra usah digegeri. Lah iki lho senengane ngono. Ana sing ngilokno, nyapa kuwi ya ate ana peringatan khol, peringatan khol, peringatan khol. Sing habib iku, sing kiai iku, sing ulama iku dikholi, dikholi, dikholi. Lha ngene. Sing dikholi iki jelas wong apik. Aku rung tau krungu ana peringatan haul Bandar Togel. Ora ana aku ngaji ya ini ceramah ya mono ya mene sakmono suwene urung tau nampa undangan teko panitia pengajian umum dalam rangka peringatan haul germo ora ana. mesti wong apik. Sapa guyu ora enakmu. Serius. <laughs> Lah di kalangan nahdien kok banyak peringatan haul, peringatan haul ini, haul ini, haul ini. Hampir setiap hari ada peringatan haul. Peringatannya oleh haule aulia, haule kiai. Wah, hampir setiap hari. Kenapa? Mergo saking akai wong mulio, saking akai wong hebat. Diperingati haul, dalam peringatan haul itu diceritakan sirohnya, diceritakan sejarah hidupnya, agar jamaah yang menghadiri, jamaah yang mendengar itu bisa menteladani kehidupannya, bisa menteladani perjuangannya. Diceritakan makanya bendi no no hol. Lah sing ilone apa hol-holan, lah nggone ini kelompok ora orang wong istimewa kok. kok yang sing arep mau masa Ipin numpin. Peringatan haul Ipin dan Upin. Wes, jaya. <clears throat> Ya. Ini orang-orang luar biasa. Sampun. Sing nomor telu Wong bar loro kok papat. Sekolahnya bayar juwet di paling. Yang nomor tiga, kelompok ketiga manusia biasa. Tak ini meneng. Yang pertama manusia istimewa, nomor dua manusia luar biasa, yang ketiga manusia biasa. Nek manusia biasa iki onok kemungkinan mlebu swarga, onok kemungkinan mlebu Ayo to nyaut, Bro. Onok kemungkinan mlebu swarga, onok kemungkinan mlebu Manusia biasa kadang-kadang api, kadang-kadang kadang-kadang benar, kadang-kadang kadang-kadang positif, kadang-kadang kadang-kadang husnudzon, kadang-kadang kadang-kadang semangat, kadang-kadang nah, timbangannya orang patek cerdas. Tak ngomong dewi Kadang-kadang toat, kadang-kadang maksiat, kadang-kadang ibadah, kadang-kadang orang gendah. Ini manusia biasa. Diajak zikir ya meluntar-meluntir. Diajak sholawat, ya sambat. Diajak maca Quran ya kelipan. Diajak sembahyang pikiran yang belayang. Usolli Allahu Akbar kabira walhamdulillah ya Allah utang kok gak lunas-lunas ya ya Allahu Akbar ya pari ya wineh ya kuning Ya Allah, liman hamidah golek pupuk ki ya wangel saiki golek pupuk. Allah, awar Pak Bupati iki iso goleke pupuk apa ora to? Wong salat kok iso nyalahke Pak Bupati bareng lho. Anggite bupati iki urusane meng ngurusi pupuk tok ngono apa piye? Allahu Akbar ngono kusuk jago jago bupati meneh apa Allah, Allahu Akbar. Ngapunten Pak Bupati wong pancen ngoni-ngoni jenengan modele ngono. koyak ngeten niki Pak Bupati jenengan tak aturi. Warga sing model ngene iki. Jenengan ana pengajian rawuh ngene iki mesti duwe suudzon. Hmm saiki lek pengajian teko soalnya arep nyalon meneh mesti ana sing ngono. Ya to. Awas wong. Wis aja kaget Pak Bupati, musa begecil-begecil ngene iki wis nyantai wae. Ngono kuwi ana sing mikir, nyalon yo jago yo jago, aku yo pen dikeki dhuwit yo tak pilih. Apan gak ana duwite ya ora kudu. Ngono kuwi ana sing model ngono iku. Makane jenengan dadi bapak, bapak wong sak tulung agung kedah sing jembar dadane, nyegara, gedhe pangapurane. Sabar duwe bekecil-bekecil model ngene iki. Ngono. Oh, Ngapunten dadi tekan di mau? Yo iya, manusia biasa, manusia biasa. Krungu adzan, yo ya gelem jawab. Yo ya rumangsa terpanggil duwe kewajiban salat, yo ya gelem nglakoni salat. Ana ulan Ramadan teko, merasa terpanggil untuk berpuasa. Yo gelem nglakoni puasa. Ana yayasan dibangun, yo melu nyumbang manusia biasa ono pengajian yo ya budal ono dangdutan -uh. ono ono solawat yo ya urun ono tayub -uh. Isi gosah yo ya teko, jaranan yo. -uh. Nanggone majelis tahlil yo eneng. Nanggone majelis adu pitik. Manusia biasa. Manusia biasa, tapi yo sik api. api apike ngene. Krungu ana perintah taat kok nganti keliwat. Kau weton, menyesal banget, nyesel banget. Contohnya kayak gini deh. Lho, mbahe bareng kaya melu guyu apa ngerti, Mbah? Wong aku ki nuruti sing nom-nom ngene iki. Mbahe kok iso milih. <laughs> Aku pakai bahasanya anak muda ngapain ikut ketawa? Contohnya kayak gini. Jam 10 pagi udah mapan tidur. Mapan nih bahasa Indonesia apa? Ayo aku takon saya kira guyu mapan turu bahasa Indonesia ini apa? Berangkat. Berangkat tidur ngono. Lho lah ya gak iso, lah kok mbok guyu aku. Wong padha gak iso eh, ngono kok. Ya mapan tidur ngono ae. Sementing paham gak wis ya. Jam 10 pagi sudah mapan tidur. Nah, sementing paham gak wis, pancen yo gak ana bahasa Indonesiane kok. Ayo sapa sing iso bahasa Indonesiane mapan turu? Ya mapan tidur iku kok. Ora usah nyalahke. Ngene iki ngarang kata-kata yo angel gak karuan kok. Karing ngrungokke lho gak usah umek. Misalnya ini jam 10 pagi dia udah mapan tidur. Saking lelapnya, lho ini aku ro, tanek ki bahasane lelap. Apa tak ngomongi saking taneknya aku mesti mbok guyu. Saking lelapnya dia tidur, Ampek. Hmm. Sampai iku no. Ampek saya saiki ngono disingkat-singkat. Ampek dia bangun-bangun itu geragapan. Mendengar suara azan, eh ternyata lihat jam udah jam tiga lebih. Azan asar itu. Astagfirullahaladzim Iki lakwis masuk waktu asar Padahal aku kurung sholat Duhur ya Allah Aku turu kebacut kebablas durung sholat duhur wis masuk waktu asar tangi nyok nyok itu anake duwamuk kabeh kok kamu gugah to nono Siti barang di Siti aku kok gak digugah hmm ngamuk kok gak digugah aku kurung sholat duhur kok betul menyesal banget ngono tepak Ramadan pas waya poso neng terus terpaksa muka ngono kau, weton ya Allah padahal yo mek kelenyer ngono tok saiki nyatane wes ngelak meneh wes ngeleng meneh ngono kok mentolo moka aku mentolo mokel weton lha kowe kan tambah seneng pembendino moka bersama subhanallah ada pengajian ono infak keliling kok gak melu nyumbang nyesel ya weton ini masih dianggap sebagai manusia biasa lumrah tapi tetep sik apeh akeh apike timbang eleke wis sing ngisore sing nontok jam ya sapa aku heran wong tolong agung Sama nih gak bosen to Bu ndelok raiku ngene iki aku kok gawok padahal nih yono gunung sing teko ke allah iki ya uang kabeh iki sampai dongsong-dongsong ngisor jagung Ana sing nang ngisor gedang, ana sing Allah, bokonge keplindes watu bareng mau ning kono. Ya Allah perjuangan iki masyaallah andaikan mati di sini termasuk mati syahid. Saya ngamin Kak suwe. Kak suwe dicatat sebagai syuhada ora mati tapi oleh ganjarane mati syahid ngono lho wong ngaji untuk entuk ganjarane mati syahid anggitmu ngono kok sensitif banget sih sing tuwek rasa melung guyu iki urusane wong cah enom iki gini sekarang yang ke empat manusia istimewa manusia luar biasa manusia biasa tingkat keempat bentuknya manusia tapi derajatnya bukan manusia mohon maaf bentuk wong tapi derajatnya duduk wong. Ayo nah, to nyau to, bentuke wong, bodine wong, awake wong tapi derajatnya duduk jasate wong tapi kelakuannya duduk potongane wong tapi sifatnya duduk padahal sirahe ya sirah, mripate ya meripat, kupinge ya kuping, irunge ya irung, sing banter cangkeme ya cangkem, gulune ya gulu, dodone ya dodo, wetenge ya weteng, udele ya udel dan seterusnya. Wes. Aja nggarai ae. Sifate duduk wong ngapunten sangat, Ngapunten sangat. Aslinya padahal ya uang, Nek suke kendaraannya ya api pakaiannya ya licin, nek melarat ya oleh raskin, nek ngentut ya basin. Umbele ya asin. Ya tuh sing in-in kan angel. Tapi ngapunten, ngapunten sangat kurung azan. Gak kudu moro, gak kudu teko. Ya ora rumangsa duwe kewajiban sholat. Ana bulan Ramadan sama sekali nggak merasa terpanggil untuk melakukan puasa, tapi nek rio, yo ya gegeri. Wonten apa mboten? Wonge teko. Sing ndi wonge? Ya Allah. Masih ono masjid dibangun tempat pengajian narik infak, Gue dhuwit ya kudu nyumbang. Wis jian pokoknya urip gak rusangkan neng dumadi ora tau ngaji ora tau manembah marang Gusti gak gelem apik marang sesami gaweane mau mangan turu ngombe ngising ngambek rabi nah, aku cara kondalang dalang asline ya iso cuma nyapo kon dalang bareng wong ngene tak telateni wis renes kok <laughs> ngapunten ngapunten allah masyaallah Kelakuan jan. Niki ngapunten banget. <laughs> Ana pengajian ya ora kudu menyang, ora kudu nyumbang malah ngerongrong. <clears throat> Panitiane malah dipoyoki wae. Dimusuhi, dirusuhi. Subhanallah, pangapunten sangat. Iki bentuke wong, potongane wong, tapi derajate wedus. Ojo manggil karo kula jak nesu ambek kula soalnya Al-Qur'an yang menyatakan ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun Al-Qur'an menyatakan ulaika kal an'am mereka itu seperti an'am. An'am itu binatang ternak. Ya contoh yang paling familiar kan ya wedus Bahkan balhum adal, mereka lebih sesat daripada binatang ternak. ika humul ghafilun, lah orang-orang yang lalai. Ngapunten, saya hanya menyatakan sifat dan kelakuannya. Halo. Halo. Di antara sifat dan kelakuan wedus nek mangan ambek ngadeg. Leres badan, Leres badan. Sama nopo tahu weruh nopo wedus ditui panganan terus lunggu silo. Mangkane apa nono wong kene mangan kok ambek ngadeg berarti nganggo sifate Salah mangan wis ambek ngadeg, tangan kiwo mluka mlaku, omong-omongan sisan. Aku wakil lho model prasmanan-prasmananan ngono iku. Nggih mboten? Ngapunten, ngajine diterusno mboten? Terus napa sampun? Sampun napa terus? Sampun napa sampun? Ngeyel anjane. Ya wis, lek ngajak terus kudu ana deal dhisik. Janji. Jawab pertanyaan saya dengan banter, oke? Okay? Jawab dengan jujur, oke? Okay? Apan gak banter, gak jujur jawabnya langsung selesai tak dongani. Deal? Deal? Gawe ya jawab jujur sing banter kabeh jenengan nate napa mboten mangan nambek ngadeg? Wedus Ngapunten, ngapunten heh. Heh. Hei. Eh. Ojo rame-rame, aku yo tahu. Sapa ngelokke wedhus no? sembarangan eh. ancene yo. Lo ndak peduli siapapun, nggak peduli rakyat, nggak peduli pejabat, nggak peduli santri, nggak peduli kiai, lek mangane kok karo ngadeg berarti wong sing nganggo sifate No no uang pancen nih tapi nganggo kelakuane. Maneh. sih <laughs> sih lek ate mangan ora maca donga. Tumon zaman ana wedhus dituki suket kok bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi marozat tanah. No, no. Mangan lek enak uang kene arep mangan kok ora maca berarti Terima kasih atas pengakuannya. Telu. <laughs> Gak ngono tok. Wedhus iku lek nguyuh ya ambek ngadeg. Gak ngomong wedhus lanang yo ya wedhus wedok barang. Padha wae. Gak wedhus lanang, gak wedhus wedok padha lek nguyuh ambek ngadeg. Tur. Rambung lek nguyuh ya mboten cewek. Ceweke nganggo obat, maksudnya obat abit. <laughs> Ngono ku sik ana sing takon. lha nek wedhus wedok ya digopekno tok ngono. Ngapunten, ngapunten, ngapunten. Lek ana wong kok ngoyone ambek ngadeg berarti Sorry ya, sorry jenengan marah dengan saya juga boleh, tapi perkenankan saya untuk mengemukakan sedikit alasan sebelum Anda marah ke aku. Kalau dalilnya tanya sama kiai. Tapi aku duwe buktine. Uang iku lek kadung elek diembakno kewan. Uang iku lek wis elek diarani kewan. Tukang anakno duit, tukang anake duit, rentenir iku ngutangi ngutangi cagak iki lho. Nyaure cagak listrik. <laughs> ngutangi neker kok nyaure bal. Iku diarani lintah. Lho, padahal uang to iku. Tapi dijuluki lintah. Oh, diarani kewan pokoke diarani kewan. Mengkane ana lagu wong lanang sing nganyelke, wong lanang sing nganyelke kuwi jenenge keong racun. Kandhani kok Masya Allah Eh, lihat pak anak truk muatan apa dicoloti, dirampas barangnya diarani bajing. Padahal sing loncat iku wong loh iku. Tapi julukane bajing. Sorry, pejabat sing tukang ngentekno duwite rakyat jenenge kucing garong. Padahal sing garong i wong. tikus. Maka nelek milih bupati yang sing ora seneng ngono-ngono kuwi. Nggih. Ora mesti lho, kadang-kadang yo khausu nyalone kalungan sorban. Nanti bae yo kucing garong. Ora mesti. Hoi. Ya delok ae iki lho. iki lek lamun korupsi gak sih? lebono penjara sampai KPK ngono berarti alhamdulillah jujur ngono woi ngono saiki akeh lho sing wis mlebu muga selamat Kowe iki didocak ndongake kok malah guyu tak gasai sitok-sitok. Ini kan ikon, yang kan kebanggaan toh. Ngapunten. Subhanallah. Gitu loh. Sorry, rungokno meneh. Ana wong lanang kok senengane gondoli wedokan. Apa wong wedok ayu digondol, wong wedok ayu digondol jenenge buaya bajul kuwi. Lah kewan sih jenenge. Ayo sapa sing arep bantah omonganku? Wong wedok sing senengane mindai omong, omongan kene digawa mrono, omongane kono gawa mrene, ditu cek geger. Omongane iki sampekno iko, omongane iko sampekno iki cek geger, diarani adu wedhus. Anjene yo, iya. Subhanallah. Orang ana hubungan akdu nikah lho lanang wedok ambek wedok kok tumpak-tumpakan jenenge kumpul. Padahal hasil ini kan kumpul uang tuh. Tapi kebo. Kalau sudah jelek ini kewan. Subhanallah. <clears throat> Makanya jangan marah kalau tadi dipadakno karo. Wes eh, oleh papat, berarti karek kurang luru. Nomor lima Sak sore wedus. Ono sing luwih elek meneh. Ana. <clears throat> Bentuke wong, wujude wong, potongane wong, tapi kelakuane eleke sak sore wedus, Gaweane ora mung mangan turu ngombe ngising ambek rabi tok. <clears throat> tapi kelakuane letek tek tek tek tek tek tek. Utuke butek pikirane sumpek, atine butek wetenge wis wareg donyane kathah panganane turah-turah cangkeme jek mamah kancane duwe mentolo raya dasar serakah no ra usah dodok-dok mongko lak nyaingi dalang-dalang kuwi asline yo iso anakku padha-padha ngapunten banget iki bentuke wong tapi sifatnya dudu wong sifate dudu wong derajate ASU Eh nek sing urung paham yo K I R I K. Ben mangkel yo ben. Saya sampaikan apa adanya. Ngapunten. Hoi. Hoi. Kira iku lak kewan sing paling serakah. Wis duwe panganan, wis mamah. di duwe digodhak dijak kerah. Subhanallah. Lah wong iku lek kadung serakah, keserakahannya melebihi binatang apapun di dunia ini. Tidak ada makhluk yang lebih serakah melebihi manusia anak ono. Menungso makhluk yang paling serakah tentunya. Kau ono bandingane. Saya sering sampaikan ini untuk menghilangkan sifat tomak, untuk menghilangkan sifat serakah. Ngapunten, Sudah dibilangin, hai orang-orang yang beriman, jangan kalian minum minuman keras karena itu minuman setan. Isek diombe. Apa enggak kasihan sama setannya? Minumannya setan kok mbok ombe terus setane mbok kon ngombe apa? Alangkah mentala di kau. Halo. Makhluk wis dikai jatah panganan dhewe-dhewe ambek gusi Allah. Lu menungso iki saya ngrebut jatah liane, Pitik ayam, ayam pitik, pitik ayam, ayam pitik, chicken. Iku jatahnya biji-bijian, jagung, dele, beras, kacang hijau. Menungso jagung doyan, beras doyan, kacang hijau. Ayo to nyaut gabah, karak, sak pitik-pitike. Ya. Wedhus iku dikai jatah ramban-rambanan ambek suket. Menungso ramban-rambanan suket doyan. Lah kangkung bayam sawi lembayung iki kaya suket. saking Sangkingane gayane diperhalus bahasane sayur-sayuran. Sayuran apa apane yo suket kuwe kok. Suket iku asline. Ayo baleni menungso ki ramban-rambanan suket sak weduse Masya Allah eh mbuh mbuh mbuh mbuh pokoknya mbuh mbuh mbuh gak tok mikir gak tok iya iya padha doyane soalnya aku yang menungso ngono lho padha karo sampeyan bro menungso iki apa-apa eh, eh ngapunten Kucing niku panganane pindang, menungsa ya doyan pindang. Kadang-kadang iso mentolo ngelokno kucing. Wedok-wedok duwe pindang nang ndase dicolong kucing. Ndase tok lho sing dicolong. Ngene kucinge dipeleter nganggo sapu. Kawep yo ya iya ora kena. Banter kucinge mlayune. Godhek-godhekan ambek kucing. Iso nyosop-nyosop kejlungu perkara kesandung. Glodak konangan anake. -anak Nyapa Bu kok tiba? Enggak iki goda kucing, kucing celutak nyolong pindang. Kucinge krungu le noleh. <laughs> Anake diomongi, celutak ibumu le. Mempangananku mek ndas pindang tok ibumu apa-apa dimplok. Jadi asline uang ambek kucing iki luwih celutak terus suwun atas pun. <laughs> Asli yo. Jajal menungso ya apa sing ora doyan, sembarang galer apa-apa biji-bijian jagung beras dele kacang hijau pitik suket bayam kangkung rambanan wedus, pindang jenazah doyan lah teri kuwi iwak teri gak jenazah kuwi Engkane ibu-ibu pak no dapur kok goreng teri, saya takoni, "Goreng apa, deh "Jenazah." Halo. Halo. menung soki sayur-sayuran. nyauto sayur-sayuran. Buah-buahan. Daging. Sing bosok. Lah iya lah tempe tape wika gak tuyan Doyan doyan apa-apa doyan. Ayo nyaut-nyaut. Panganan sing lembut, sing atos, empuk, endek, dawa, cili, Kawedi. kelebu kabeh. Panganan sing alot, sing gamuh. Ayo to nyaut, Bu. Adem, anget anyep, panas, legi, pahit, kecut, asin, wangi, sedep, basin, pesing, doyan. Sing pesingi malah ngangeni. La haula wala quwata illa billah. Ngantek tekan beluk ile doyan. Beluk ile doyan. Lah rokok kuwi Ngaku yo ya doyan. Pak Bupati yo ya juara. Podo. Masya Allah. Es, iki nek gak diatur nganggo agama. Maren ora ono sing iso balik tekan swarga meneh. Ya untunge kula jenengan ki gadah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah terus perjuangane terus para aulia, terus para ulama. Mulane mau ten lah lak tajak gandulan. Ya. ui, Arab ngaleh, ngalih yu Arab ngalih. Sing nomor enam, limang jam kasir bentuke wong potongane wong modele wong tapi derajate dudu uang. Masya Allah ki sak ngisore KIRIK. Sak sore iku sih. Jian kelakuannya Allah. Orang duwe atau kromo, ora kenal agama, ora gelem ngabekti marang wong tua atau tau manembah marang kang murba wasesa. Kaya Bathara Kala ora dheweke tok sing ngala yen wong liya gak hati atine ora lego. Eh wong agung yang diledek-diledek tiba. Dadi mlebu neraka iki aja aja kanca, mlebu neraka aja aja tangga, mlebu neraka aja aja wong liya. Iki derajate ib. Aku oleh separuh sama oleh separuh. Derajate ib. Alias Para setan-setan yang terlaknat tidak ada yang hadir di sini. Minggat kabeh, wedi. Wedi solawatan. Wedi khatmil Quran, wedi zikir. Masya Allah. Ngapunten tidak boleh marah. Uang kok di setan-setan ke. Saya kan ngomong bentuknya manusia tapi sifatnya kelakuannya gitu loh. Dan Anda jangan salah paham. Setan itu bukan yang uka-uka. Nah, setan ini yang uka-uka gitu. Metu suarane eh! Setan nok meringis yo. Setan keplek lah. Bukan, bukan yang di petang-petang, di gerumbul-gerumbul, di tempat-tempat yang sangar, yang angker. Ndah, ndah, ndah. Setan juga bukan yang digodaki karo tim pemburu hantu. Iku pura-pura tok, masih aku lak iso penampilan ngono. Modale mek udeng-udengan karo kalungan serban. Enggak ya, nih. Tolong semuanya jangan ada yang mendekati garis ini. Karena wilayah sekitar sini sudah saya sterilkan. Nanti mau ngono iso ndak iso. Ini sudah steril, tidak boleh ada yang melintasi. Karena saya sudah merasakan kehadirannya. Ini jenis kelamin laki-laki. Punya ekor di depan. Ekornya nggak begitu panjang. Hah, sopo sing ndak iso terima modal ngono ae. Ambek gayane gelundung gelundung, Ya gelem glundung mari iku dibayari. Engko wis kecekel hantune tangane ngene wadahi botol. Kuwi apa-apaan kok ana demit diadahi botol ya. Saiki akeh teh botol rasa sundel bolong ya perkara ngono iku. La haula wala quwata illa billah. Bukan Setan itu alladzi yuwaswisu wisufi sudurinas yang suka membisiki, bisiki atine menungso sing gak bener-bener iku setan. Sopo setan iku? Minal jinnati wanas. Ada setan dari bangsa jin, ada setan dari bangsa manusia. Yang dari bangsa jin itu ngusirnya mudah. Bacakan zikir minggat bacakan Quran minggat bacakan sekut ta'awud a'udzu bikalimatillahi ta'amati min syarri ma khalaq minggat bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa samiul alim minggat wacake takbir Allahu akbar amblas wacano ayat kursi sak mejone minggat minggat setane gampang yang sulit diusir itu setan-setan sing nganggo BH lek wis kadang mas mau oh, mau titik lo mau titik mau hmm, hmm hmm hmm hmm titik lo mau eh, hmm, hmm. wangel wis diusir ya termasuk setan celonoan setan sarungan angel diusir ngabutin sangat ngabutin sangat pada dasarnya Setan itu ada yang dari jin, ada yang dari manusia. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, kira-kira kita kelompok nomor berapa? Nomor 1, gak mungkin. Yakin gak mungkin. Anwar Zahid itu blas gak mungkin. Sak titin ndak ono. Blas ora mungkin. Bupati yo gak blas berdoa. Doa. Camat lurah juga blas. Apa mana sing kerucuk kerucuknya <laughs> gak blas. Iki kelompok istimewa Nabi Rasul. Untuk mencapai tingkat kedua sulit berat. Aku gak ngeraiso. Ndak bapak-bapak mentok dadine wali nikah, mentok. Wali murid karuan wali-wali daya. Ini tingkatannya para wali. Ndak iso, ndak iso. Kita itu yang jelas kelompok ketiga manusia biasa, tapi mari kita berupaya menjadi manusia biasa yang paling baik. Karena manusia biasa itu ono sing paling elek, ono sing elek, ono sing roto elek. Ono sing roto api, ono sing api, ono sing paling api. maka kita berupaya menjadi manusia biasa yang paling baik. Jangan sampai kita masuk kelompok keempat. Napa mau? Lali. Ojo sampai kelebu, jangan sampai masuk kelompok keempat. Apa mau? Apa mana nomor lima? Apa mau? Luweh-luweh nomor enam apa? Tolong nanti sampai rumah tafakur, aku termasuk nomor piro? Laman wedus iki wedus gembel apa wedus jowo, apa wedhus kibas. mudah-mudahan keberadaan yayasan Al Barokah Munawir ini mampu mencetak manusia-manusia yang memang sebenar-benarnya manusia. Pangapunten sangat tentu banyak kesalahan kata kekhilafan yang kurang berkenan itu, Anwar Zahid engkang dhaif menika nyuwun agungipun pangapunten. Mugi-mugi dipun sarengi hidayah Gusti Allah. Ala hadin ya wa la niyatin salihah ya Nabi Muhammad Al-Fatihah.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 Walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an illa anta astaghfiruka wa Al afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.